ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du Ikhwan fid din azan wa taala jami'an kembali kita akan mengkaji pada pertemuan kedua kali ini dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah tulisan milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi hafidhahullahu taala. Yang mana buku ini dengan materi dakwah atau manhaj juga diberikan rekomendasi oleh Al-Allamah Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafidhahullahu taala. Pada pertemuan malam pertama pertemuan malam sebelumnya, kajian perdana. Kalau kita baca sepenggal dari mukaddimah yang dibawakan oleh sang penulis, Beliau menerangkan kepada kita bahwa dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang berbarokah. Dakwah isinya enam terkandung di dalamnya kebaikan serta rahmat kepada nah masyarakat seluruhnya. Terbukti bahwasanya dakwah tersebut tidak ada hal-hal yang merupakan keburukan yang mungkin bisa kita dapati dari dakwah-dakwah yang lainnya. Tidak ada kudeta, tidak ada penggulingan kekuasaan, tidak ada terorisme, tidak ada enam penculikan, serta tidak ada pemilihan umum, demonstrasi, serta tidak ada juga merebut kekuasaan. Tidak ada berlomba-lomba untuk mencari kursi dan kedudukan. Dan terakhir yang kita baca adalah kata penulis walaysa nam wal waqi'u wal waqi'u Dan fakta realita membuktikan akan hal tersebut. Sampai sini kita baca tadi malam, kita akan lanjutkan. Berkata Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala, "Wal waqi'u syahidun bidalik, Fakta realita sebagai bukti akan hal tersebut. Annaha da'watun min kitabillahi ila kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa fakta realita sebagai bukti akan hal tersebut bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang berasal dari kitabullah mengajak kepada kitabullah dakwah yang berasal dari sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam yang mengajak kepada sunnah Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan ini kalamun syarif alam yang kokoh yang dibangun di atas landasan hukum. Bahwasanya dakwah al-haq dakwah yang berasal dari kitabullah, berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta dakwah yang mengajak kepada kitabullah dan mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita jadikan ini sebagai simbol di antara simbol-simbol dakwah halus sunnah. Ketika simbol ini tidak ada dengan artian bahwasanya dia mengajak bukan berasaskan kitab Allah, bukan berasaskan nah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu bukan dakwah al-haq. Demikian juga kalau dakwah tersebut tidak mengajak kepada kitab Allah, tidak mengajak kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia ajak untuk mengambil landasan hukum dari selain Allah dan Rasulnya kepada tokoh, kepada figur, kepada orang tertentu Nah, berarti simbol dakwah sunnah hilang pada diri dia, pada dakwah dia, pada pengorban dia. Kalau begitu bukan dakwah sunnah. Nah, ini mukadimah yang bagus. Sampai pada titik ini, mukadimah yang tepat. Sekilas akan biografi an nah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Beliau akan masuk pada inti yang beliau inginkan dari penulisan kitab ini. Kata beliau setelahnya. Walamma kana ba'dun nasi ma qad arfa haqiqata hadhihi da'watil mubarakah bisababi talbisi ahli al-batil wa muharabatihim li hadhihi ad-da'wa wa qalbihim lil haqa'iq wa bisababi kathratil firqatil islamiyatil mawjudati fi zamanina allati kullu minha tadda'i annaha 'alal haqq kama qala ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun kita artikan dulu <clears throat> manakala sebagian manusia belum mengenal hakikat dakwah yang berbarokah ini belum artinya nah Dakwah masih tersamarkan pada dia. Kemudian beliau sebutkan ada beberapa alasan kenapa belum mengenal dakwah al-haq ini. Di antaranya adalah bisa babi talbisi ahlul batil. Dengan sebab penyamaran dari ahlul batil. Ahlul batil menyamarkan. Nah, dia mengatakan ini bagian daripada sunnah padahal bukan. Kemudian justru malah sunnah dia mengatakan ini malah bid'ah dan misalnya, Al-muhim ada pengkaburan dari ahlul batil. Ini sebab yang pertama. Sampai-sampai dakwah al-haq belum sampai kepada telinga sebagian orang. Belum mengenal hakikat dari dakwah yang berbarokah ini. Wa muharrabatihim lihadhi dakwah. Serta permusuhan kepada dakwah ini. Ini bahkan bisa menjadi satu simbol yang sangat jelas. Ketika ada sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah justru memerangi ahlu sunnah baik itu pemikulnya, dai-nya, ulamanya, salafnya dimusuhi, dibenci, dicela, ditinggalkan. Nah, itu berarti tanda bahwasanya orang tersebut bukan ahlu sunnah. Bahkan ini merupakan tanda terbesar di antara tanda-tanda ahlul batil. Dalam yang ini dari Abu Kilabah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya al-waqi'atu fi ahlil nam min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil al-athar. Di antara tanda ahlul bid'ah min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar Omongan jelek mereka terhadap ahlul asar. Omongan jelek bisa berarti bahwasanya dia mencela, mengejek, mengolok-olok, menampakkan permusuhan dengan ucapannya. Nah, sebagai pensyarah atau enam sebagai penjelas dari apa yang beliau sebutkan di sini wa muharabatuhum li hadhihi dakwah memerangi dakwah ini. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah taala ketika ada sebagian orang di zaman tersebut yang mengatakan bahwasanya nam <clears throat> Ikhwanul Muslimun bagian daripada dakwah sunnah. Bagian dakwah ahlu sunnah. Belum memberikan jawaban yang tegas bahwasanya nam Ikhwanul Muslimun, bahwasanya Ikhwanul Muslimun lahum khamsuna sanatan yuharibuna ahlu sunnah. Wa yuqalu lahum annahum ahlu sunnah Syekh Albani memberikan jawaban bahwasanya ahlul Ikhwanul Muslimun mereka memiliki 50 tahun mereka memusuhi, memerangi ahlu sunnah. Apakah boleh dikatakan bahwa mereka adalah ahlu sunnah? Mustahil orang yang mengaku ahlu sunnah kemudian membenci sesama ahlu sunnah. Mustahil seorang yang mengaku ahlu sunnah kemudian dia nah, menyerang dan memerangi ahlu sunnah. Hal itu mustahil. Sebab terbesar juga beliau katakan di sini, sebagian orang belum mengenal hakikat dari dakwah al-mubarakah, dakwah yang berbarokah adalah wakol bihim lil haqa'iq. Pemutar balikan fakta. Memutar balik fakta. Dan Allah ini termasuk senjata yang paling besar untuk ahlul bid'ah menjadikan enam mereka lah yang tepat, kemudian ahlus sunnah yang batil. balikan fakta. Antara dengan tuduhan-tuduhan yang akan datang juga sebagiannya. Menuduh ahlul haq dengan bahwasan mereka adalah ahlul tahdir, suka tahdir, tahdir sana, tahdir sini. Dikit-dikit si fulan mubtadi, dikit-dikit si fulan hizbi, dikit-dikit si fulan munharif. Nah, akhirnya mengatakan bahwasan mereka adalah garis keras. atau menjuluki mereka dengan hasad dengki Berikutnya juga wa bisabab kasratil firaqil islamiyatil mawjudati fi zamanina. Sebab yang terbesar juga adalah banyaknya kelompok-kelompok Islam yang ada di zaman kita sekarang ini. Nah, akhirnya tersamarkan. Ikhwan kiram, dakwah sunnah ibaratnya adalah <clears throat> nah, mencari jarum ditumpukan jerami Ungkapan ini ungkapan tentang nasib begitu begitu sulitnya untuk mendapatkan jarum yang hilang di tumpukan jerami. Dari mana landasan hukumnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin Ash datang dari Muawiyah bin Sufyan, datang dari Abu Hurairah, beberapa orang sahabat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nam wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah dan akan terpecah belah menjadi enam. Umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhum finnar illa wahida." Seluruhnya di neraka kecuali satu. Artinya, enam. antum kalau mau lolos dari sekian banyak pertikaian, antum harus enam melewati tujuh puluh dua fitnah. Kemudian barulah lolos menjadi satu kelompok yang selamat tadi. Artinya satu banding tujuh puluh dua. La ilaha illallah begitu sulitnya. Nah, kalau toh sandinya, sandinya taruhlah, ada pilihan ganda, satu di antara tiga. Nah, artinya kemungkinan untuk selamat, kemungkinan untuk betul hanya 30%. Lebih daripada 50%, barakallahu fikum jami'an. Nah, adalah salah, keliru. Itu saja sangat sulit untuk menentukan mana pilihan kita. Ya bagaimana lagi dengan 73 golongan? Satu yang puluh 72 golongan yang enam hendaknya ditinggalkan. Artinya adalah kemungkinan untuk selamat sangat tipis. Peluang untuk lolos sangatlah minim. Karena apa? Begitu banyak kelompok. Masing-masing mengaku ahlu sunnah, aku ahlu sunnah. Nah, yang di timur mengaku ahlu sunnah, yang di barat mengaku ahlu sunnah, yang di utara mengaku ahlu sunnah. Yang di selatan mengaku ahlu sunnah. Tapi membuat umat bingung, mana sih sebenarnya yang tepat. Dan ini termasuk sebab atau alasan yang membuat sebagian orang masih tersamarkan. Nah, tak perlu jauh-jauh, mungkin ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang dulu satu majelis sampai sekarang. Nah, dengan keyakinan kita memilih bahwasanya ini adalah jalan al-haq, tapi dia ternyata masih kebingungan, belum bisa membedakan. Karena apa? Begitu banyak kelompok yang sana, yang kiri mengaku sunnah, yang kanan mengaku sunnah. Makanya butuh kita semacam filterisasi butuh kita semacam standarisasi untuk bisa membedakan. Apalagi zaman kita sekarang, Allahul musta'an. Nah, dengan satu sumber rujukan yang sama, sama-sama mengaku bahwasanya imam kami adalah Imam Mukbil Al-Wadi, imam kami adalah Imam Al-Albani rahimahullah taala dan seterusnya. Nah, buku yang kita kaji juga adalah buku yang sama. Kemudian pengakuan juga bahwasanya kami menggunakan sumber rujukan kitab dan as-sunnah. Makanya butuh kita untuk semacam filterisasi Ya agar bisa menyaring bahwasanya seperti ini ahlu sunnah sejati. Ini termasuk sebab yang paling besar. Begitu banyak kelompok-kelompok yang mengaku bagian daripada Islam, apalagi di zaman kita. Berikutnya kata beliau, <clears throat> allati kullun minha tadda'i annaha 'alal haq. Dan yang mana masing-masing mengaku bahwasanya dialah di atas al-haq hanya pengakuan lisan belum bisa diterima. Ini pun diakui oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qur'anul Karim, "Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab." Bukan angan-angan kalian, juga bukan angan-angannya ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga mengakui nah mereka di atas al-haq. Bahkan sesama ahlul batil mereka pun saling menyerang. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Masing-masing mengklaim dia benar. Namun sekedar pengakuan lisan saja, ikhwanul kiram, tidak cukup sampai di situ. Makanya kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Nam, lau yu'tun nas bidakwahum lada'a dima'an nasi wa amwalahum. Walakin al-bayyinatu alal mudda'i. Ini yang paling utama. Kalau setiap orang diterima pengakuannya atas apa yang dia akui, yang dia aku akui, yang dia nam <clears throat> mengakui bahwasanya ini adalah milik dia. Ini saya begitu banyak sekali orang mengaku bahwasanya di atas kebenaran, di atas al-haq. Ini punya dia, ini punya dia. Apa solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nam alal mudai al bayyinah. Bagi orang yang mengaku bukti, dan inilah yang kita sekarang sedang kaji bahwasanya bukti seseorang tersebut di atas dakwah sunnah ada ada simbol-simbolnya, ada karakteristiknya. Jadi jangan mudah tertipu hanya sekedar dengan pengakuan seseorang bahwasanya aku muridnya fulan dari kalangan ahlu sunnah, aku lulusan dari enam instansi pendidikan ahlu sunnah, aku aku ajarkan kitab-kitab sunnah. Eh, belum tentu dia adalah ahlu sunnah, sekedar pengakuan saja belum cukup. Kama kala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan." <clears throat> ya terpecah belahlah mereka. Menjadi beberapa kelompok. Kullu hizbin bima lalaihim farihun, masing-masing kelompok, masing-masing hizb, masing-masing firqa Bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, mengatakan mengklaim kamilah yang tepat, yang lainnya salah. Dan kalau kita kumpulkan akan datang nanti juga beliau sebutkan kepada kita bahwa ahlul batil pun mengakui akan hal tersebut. Mereka mengklaim di atas al-haq. Mulai dari Fir'aun alaihi la'natullah mengakui di atas al-haq. kepada Iblis alaihi la'natullah juga mengunggulkan dirinya unsuriah penciptaan dirinya lebih bagus daripada unsuriah penciptaan Nabi Adam. Yani nenek moyang manusia. Bahkan Iblis mengakui dia lebih bagus daripada lebih baik daripada enam adab. anak khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min semuanya mengaku, semua pihak mengklaim, semua orang mengaku-ngaku dialah yang paling tepat. Wasara halu hadhihi al-firqi kama qil wa kullu yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Ini ungkapan yang sering kita dengar. Jadilah seluruh firqah sebagaimana yang diistilahkan Wa kullu yadda'i waslan bi Laila. Seluruh orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Hubungan kedekatan. Akan tetapi Laila la tuqirru lahum bidaka. Hanya saja Laila tidak mengakui akan hal tersebut. Nah, semua mengaku. Namun orang yang diklaim bahwasanya dialah milikku, dialah punyaku. Tidak mengakui akan hal tersebut. Sama dengan kebanyakan orang yang yang beliau inginkan di sini adalah bahwasanya masing-masing orang mengaku bahwasanya akulah ahlus sunnah. Akulah dakwah al-haq. Akulah yang berada atas kebenaran. Hanya saja dakwah kebenaran tidak mengakui akan hal tersebut. Karena apa? Mereka banyak menyelisihi dakwah kebenaran. Ahlu sunnah pun mengingkari akan hal tersebut karena ahlu sunnah Nah, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya mereka tidak mendatangkannya. Sampai pada titik ini tergambarkan kepada kita bahwasanya apa tujuan dan maksud beliau menulis buku ini. Makanya dengan judul Ma'alimu dakwati ahli sunnah, simbol-simbol dakwah ahli sunnah. Eh, setiap orang yang mengaku bahwasanya dia adalah di atas dakwah ahli sunnah harus datangkan bukti. Harus datangkan karakter, ciri-ciri, sifat-sifat yang membuktikan bahwasanya dia adalah dakwah al-haq. Kalau ternyata simbol tersebut menyelisihi dia berarti hanya pengakuan. Kalau ternyata amalan perbuatan dia menyelisihi simbol-simbol dakwah ahlu sunnah tersebut masuk dalam ucapan di sini bahwasanya dia hanya sekedar mengaku-ngaku dan bukan ahlu sunnah sejati dan lebih banyak barakallahu fikum jami'an kalau kita mau kalkulasi <clears throat> tentang jumlah orang yang mengaku-ngaku di atas ahlu sunnah dibanding dengan ahlu sunnah sejati dari kumpulan dalil yang datang nah lebih banyak yang mengaku-ngaku lebih banyak 72 banding 1 Tambahkan lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun 'alal haqqi dhahirin." Nah, la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi dhahirin au min ummati. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang berada di atas al-haq. Dhahirin eman eh, surin, tertolong. Kata Nabi sallallahu dengan lafaz taifa, eh, sekelompok kecil. Nah, sekelompok kecil. Kita lanjutkan kata beliau. Kata Syekh Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah taala, "Wala tajid firqatan min wala tajid firqatan min hadhihi al-firqi illa wa hum yad'una annahum 'ala siratil mustaqim." Tidaklah engkau dapati wahai pembaca yang budiman satu kelompok pun dari kelompok-kelompok yang ada ini melainkan mereka mengaku-ngaku mereka lah di atas jalan yang lurus mengaku. Nah, hendaknya kita waspada dengan dengan dengan apa yang beliau wanti-wanti kepada kita di sini. Cuma sekedar mengaku jangan percaya. Kata beliau di sini cuma sekedar mengaku jangan dulu percaya. Telusuri buktinya, tanya dia, cari tahu apakah memang betul dia ahli sunnah sejati atau cuma sekedar mengaku-ngaku. Fadalikum Fir'aun la'anahullah. boleh boleh menyebutkan contoh. Satu demi satu contoh. Nah, pihak-pihak yang mengaku di atas al-haq ternyata itu cuma sekedar mengaku-ngaku. Contohnya adalah Fir'aun, semoga Allah malaknatnya. <clears throat> Bahkan Fir'aun itu mengaku di atas al-haq. Alladhi yakulu ana rabbukumul a'la. Yang dia mengklaim bahwasanya aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Perhatikan, Fir'aun saja mengaku mengaku-ngaku. Namun apakah bukti mendukung dia, menunjang dia? Tidak. Akhirnya kita butuh bukti. Nah, kita butuh bayina. Datangkan buktimu kalau kamu adalah di atas al-haq. Yaqulu di qaumihi Dia pernah mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma illa sabilar rasyad." Syuh perhatikan tentang manisnya mulutnya Fir'aun. Dia mengatakan bahwasanya tidaklah aku menunjuki kalian kecuali ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik, ke jalan petunjuk, ke jalan bimbingan. Nah, Fir'aun saja mengaku demikian. Jadi sekedar mengaku dengan lisan aku di atas al-haq Jangan langsung percaya. Telusuri buktinya. Dengan amalan yang nampak pada dia. <clears throat> Nah, ikhwan kiram, segala sesuatu ada tandanya, ada alamatnya, baik dan buruk. Kebaikan ada tanda kebaikannya. Keburukan juga ada tanda keburukannya. Hanya saja terkadang ini tersamarkan. Tersamarkan. Terkadang sebagian orang dikarenakan <clears throat> tersamarkan perkara pada dia. Akhirnya dia melihat yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Bahkan pada perkara yang tersembunyi pun ada tanda-tandanya. Nah, hanya saja ini tidak digapai kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam dadanya. Yang memiliki pembeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada kalian pembeda Al-Furqan. Al-Furqan akan ada pada seseorang ketika dia mempondasikan dirinya dengan ketakwaan. Wailah kalau tanpa ketakwaan ini dia. Terkadang dia yang dia lihat itu adalah ma'ruf, ternyata adalah mungkar, atau dia lihat itu adalah mungkar, ternyata itu adalah ma'ruf. Kita katakan bahwasanya yang perkara tersembunyi saja ada tanda-tandanya. Dalam hadis Numan bin Bashir radhiyallahu anhu di akhir hadis yang panjang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb ketahuilah bahwasanya di dalam diri ada segumpal daging apabila baik daging tersebut segumpal daging tersebut maka akan baik pula anggota tubuh yang lainnya dan apabila buruk segumpal daging tersebut maka buruk pula seluruh anggota tubuh yang lainnya ketahuilah dia adalah hati enam hati tersembunyi tidak ada mengetahui tentang isi hati seorang kecuali Allah namun dia punya tanda-tanda punya alamat yang bisa menilai nah bisa bisa seseorang menilai bahwasanya orang ini baik atau buruk hatinya baik atau hatinya buruk dilihat dengan tanda yang ada pada bagian luar anggota tubuhnya. Entah dengan ucapan lisannya atau dengan pergerakan dari gestur tubuhnya. Nah, meskipun tidak bisa memastikan tapi paling tidak curiga bahwasanya oh ini orang baik atau ini orang buruk. Berikutnya kata beliau, wa yaqul fi sya'ni nabiyillahi Musa alaihi salam. Masih tentang Firaun alaihi lanatullah. Dia mengklaim bahwasanya dia adalah orang baik. Dia mengklaim bahwasanya dakwanya adalah dakwah yang tepat. Dia pun berkata tentang urusan Nabi Musa alaihi salam, "Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad." Biarkanlah aku, aku mau membunuh Musa. Biarkanlah dia menyeru kepada Rabbnya. Nah, dia mau membunuh Musa dengan alasan bahwasanya ini akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir dia mau merubah agama kalian. Au ayyudhiru fil ardil fasad atau dia membawa menampakkan kerusakan di permukaan bumi. Dia salah. Nah, dia mengakui orang yang salah. Nyatinya maling teriak maling. Dia melakukan kesalahan malah dia menuduh orang lain yang melakukan kesalahan. Dan seperti itulah sya'nu ahlul batil. Seperti itulah enam urusan ahlul batil. Dia merokokkan kerusakan, malah dia juga sendiri yang enam mengakui di atas kebaikan. Sama orang munafik pun demikian. Ida wa idza la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Apabila kau katakan kepada orang-orang munafik yang melakukan kerusakan di permukaan bumi, karena mereka justru mengatakan tidak kami adalah orang yang melakukan kebaikan. Allah memberikan jawaban kepada mereka, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka lah pembuat kerusakan. Hanya saja kebanyakan mereka tidak menyadarinya. Dan kiaskan ke seluruh ahlul batil yang ada. Berikutnya, falaqad sawwara fir'aunu nafsahu annahu harisun 'alal haqq wa anqalaba ila wa'idin wa mudakkirin yakhafu 'ala din min Musa ayyubaddilah ma'anna Musa alaihi salam huwa sadiqul barur rasyid wa fir'aun la'anahu Allah huwal kadzabul muftari. Nah, beliau bawakan penjelasan tentang tiga ayat di atas dari klaim Fir'aun alaihi lanatullah akan berada di kebaikan. Fir'aun alaih laknatullah membawa gambaran tentang dirinya bahwa dia adalah orang yang antusias kepada kebenaran. Padahal kebalikannya. Dia menyuruh kepada kebatilan. Dia membolak balikan fakta bahwasanya dia adalah penasehat. Wa illa dia adalah pembuat kerusakan. Wa mudakirin pemberi peringatan khawatir akan agama dari kaumnya akan diganti dirubah oleh Nabi Musa alaihissalam bersamaan bahwa Nabi Musa lah yang berenam Nabi Musa lah yang jujur baik pemberi petunjuk sedangkan Fir'aun semoga Allah melaknatnya adalah sang pendusta pembohong nah keterangan yang singkat beliau bawakan satu alininya sebagai gambaran tentang ahlul batil seperti inilah keadaan mereka mereka berada di atas kebatilan, malah mengaku di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran, mereka, mereka membolak balikan fakta, Malah itulah yang berada di atas kebatilan. Dan ini tanda-tanda. Nah, dari dari mukaddimah kita bisa petik pelajaran bahwasanya inilah nah inilah semacam simbol yang beliau ajarkan kepada kita bahwasanya seperti ini simbol ahlul batil. Nah, mana mau? Mana mana mau pencuri mengaku dia adalah pencuri. Sebagaimana juga mana mau ahlul batil mengaku dia di atas kebatilan. Fadda'wa kasiratun. Wadda'a wa ma lam yukimu alaiha bayyinatun ashabuha ad'iya'u. Ad'iya'u. Nah. Pengakuan sangatlah banyak. Ya, orang yang mengklaim sekedar ngaku-ngaku saja. Begitu banyak orang di luar sana mengaku-ngaku. Nah, pengakuan-pengakuan boleh masukkan dalam bait syair pengakuan-pengakuan selama mereka tidak menegakkan di atasnya bukti, maka orang yang mengucapkannya hanyalah ngaku-ngaku. Nah, jadi beliau tuntut di sini bahwasanya wahai ahlu sunnah wal jamaah, wahai para pencari al-haq, ingin satu filterisasi. Enam, yang pertama dan utama membuktikan bahwasanya seseorang di atas al-haq tuntut hujahnya dia cari tahu buktinya dia karena sekadar pengakuan dengan lisan begitu banyak orang yang mengaku dengan lisannya dia atas kebaikan namun yang kita tuntut adalah bukti yang kita tuntut adalah enam fakta dan realita jadi contoh kecil yang beliau bawakan adalah Fir'aun alaihi lalatullah bahkan terkadang sebagian mereka bersumpah Nah, sebagian mereka terkadang membawakan nama Allah. Nah, mereka bumbuhi dalam dakwaan palsu mereka. Perhatikan tentang iblis alaihi lanatullah, apa yang dikatakan kepada nah bapak kita, nenek moyang kita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan iblis bersumpah, Adam demi Allah aku adalah penasehat. Iblis saja, nah dengan lisan dia yang manis, mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah penasehat. Dia tambahi lagi dengan ucapan dia tersebut, kedustaan dia tersebut dengan menggunakan nama Allah. Nah, jadi jangan suka, cuma sekedar lihat bahwasanya orangnya tampil dalam potret keagamaan, religi, nah, ustadz, kiai, syekh dan semisalnya. Kemudian diterima apa yang seluruhnya dia klaim, tidak butuh bukti. Butuh hujah, Berikutnya kata beliau, wal mutabakuna 'alal islami katsir la katsarahumullah. Orang-orang yang pura-pura menangis tentang agama Islam sangatlah banyak. Eh, artinya ini nah menggambarkan potret bahwasanya dia prihatin dengan agama Islam, peduli dan simpati kepada agama Islam. Nah, mengaku bahwasanya dia adalah agama Islam. Banyak, banyak sekali. Al-Mutabakun 6 <clears throat> Artinya pura-pura menangis Dari kata baka 6 Tafa'ala Tabaka Jadi maknanya adalah eh, pura-pura Orang yang pura-pura menangis terhadap agama Islam banyak. Pura-pura menangis di ungkapan yang beliau inginkan adalah semacam pura-pura prihatin, pura-pura peduli, pura-pura menjadi dai dan semisalnya. Kemudian beliau doakan kejelekan di belakangnya. La kasarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak orang semacam ini. Lakin mahma labbasa ahlul batili ala nasi wa tadaharu bil hak wa salah falabudda ayyadharul haq wa ahlu nah, fala ay ay wa ahluhu wa yukhdalul batil wa hizbuhu. Akan tetapi bagaimanapun ahlul batil mereka kaburkan kepada umat manusia mereka berpura-pura tampakkan kebaikan dan kebenaran berpura-pura kata beliau nah hanya saja tetap al-haq dan penganut al-haq akan tetap nampak serta akan sirna kebatilan dan kelompok-kelompok kebatilan. Nah, akan datang dalilnya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yakni Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi akan mengunggulkan agama Islam lebih daripada agama yang lainnya walau karihal musyrikun walau karihal kafirun meskipun orang kafir enggan meskipun orang musyrik enggan nah al-haq akan nampak ansyai ikhwanil kiram barakallahu fikum jami'ah di sini artinya motivasi bahwa al-haq nah butuh orang yang menyuarakannya al-haq butuh orang yang memikul memikulnya dan melantangkannya. Artinya motivasi. Ketika ahlul batil gesit menyebarkan kebatilan mereka, ketika ahlul batil semangat mematikan al-haq, hendaknya ahlul haq lebih semangat lagi untuk tetap menghidupkan al-haq serta mematikan kebatilan. Kalau tidak, nam, al-haq akan kalah. Al-haq akan kalah. Betul Allah Subhanahu wa taala yang janjikan akan akan nampak al-haq. Akan menang al-haq. Hanya saja al-haq tidak tidak bersuara dengan sendirinya. Perhatikan siapa yang membawa al-haq para nabi dan rasul. Ada yang memikulnya, ada yang menyuarakannya, ada yang melantangkan suara mereka untuk tetap al-haq itu nah berkibar. Nanti ini motivasi kepada para pengatur al-haq bahwasanya jangan lemah di hadapan ahlul batil. sebagaimana ahlul batil mereka gesit untuk menyebarkan kebatilan mereka sebagaimana ahlul batil gesit untuk mematikan al-haq hendaknya ahlul haq lebih semangat dan lebih gesit untuk tetap enam menyuarakan al-haq dan mematikan al-batil kama qala rabbuna azza wa jalla sebagaimana rabb kami azza wa jalla mengatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa katakanlah telah datang al-haq dan telah sirna kebatilan sungguh kebatilan akan sirna. Nah, wakul ja'al haq. Jadi <coughs> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini tepatnya pada enam peristiwa yang kenal dengan Fathu Makkah. Ketika Nabi SAW terusir dari kota Makkah, enam akhirnya kota Makkah yang merupakan Baitullah, Baitur Rahman, simbol tentang keagamaan Allah Subhanahu wa taala kembali direbut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Fathu Makkah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghancurkan berhala di sekitaran Makkah, masih di tanah haram dengan total jumlah yang beliau hancurkan dengan tangan mulia beliau sendiri sebanyak 360 berhala. Nah, satu persatu berhala beliau jatuhkan, luluh lantahkan, tumpahkan sambil mengucapkan ayat ini, "Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqan. Kita yakin percaya bahwasanya ayat ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, nah, al-haq tidak tidak memiliki suara sendiri, artinya butuh untuk ditegakkan, butuh untuk dikumandangkan. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiqun wa lakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami <clears throat> unggulkan al-haq terhadap kebatilan. Akhirnya al-haq mengalahkan kebatilan, fayadmagu. Fa faidah wazahikun, zahikun, jadilah kebatilan sirna, punah, binasa. Walakumul wailu mimma tasifun. Ini celaan bagi orang yang masih menyuarakan kebatilan dan bagi kalian adalah celaan atas apa yang kalian sifatkan. Nah, ini dalil-dalil yang beliau bawakan kepada kita Syekh Abdul Razak An-Nahmi. Nam, Habibullah Ta'ala menerangkan tentang al-haq akan nampak. Al-haq akan nam, muncul. Hanya saja butuh dengan pemikul al-haq tersebut untuk menyuarakannya. Masih rentetan dalil-dalil kita akan baca sampai pada 6 titik dari Muqaddimah ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar rabi'a wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal jadi dalam ayat ini beliau sengaja membawakan kepada kita tentang permisalan dari Allah ungkapan permisalan dari Allah Allah lah yang menurunkan air dari langit akhirnya terjadilah banjir nah banjir dengan sebab air hujan yang turun akhirnya banjir membawa buih-buih buih yang berisikan kotoran air yang tidak bermanfaat hanya kotoran berisinya Demikian juga permisalan berikutnya wa mimma yukidun ala finnar biqahilyatin aw mata'in zabarun mislu. Demikian juga ada api yang mungkin bermanfaat untuk bisa pembakaran, memasak dan semisalnya. Hanya saja ada ada zabatnya. Nah, ada juga perkara yang mengganggu dari asapnya, baunya. Intinya ada air ada manfaat. Api ada kemanfaatannya air yang begitu banyak berubah menjadi banjir. Hanya saja di banjir tersebut ada air-air yang semacam cuma berisikan kotoran, debu, dan semisalnya. Dibawa oleh banjir tersebut. Demikian juga api. Ada asapnya yang mengganggu. Kadzalika yadribullahul haqq wal batil. Demikianlah Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Dari sisi mana? Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Adapun buih-buih air akan pergi. Nah, akan hilang. Eh, tidak ada kemanfaatannya. Artinya adalah kebatilan akan sirna dengan sendirinya karena tidak memiliki memiliki naam pegangan yang kokoh. Wa amma ma yanfa'un nasa fil ard. Adapun yang memberikan kemanfaatan kepada manusia itulah yang akan tinggal di permukaan bumi. Al-haq tetaplah al-haq meskipun ahlul batil menyembunyikannya. Nah, kebatilan tetaplah kebatilan seandainya pun ahlul batil menghias-hiasinya. Akan nampak suatu saat, cepat atau lambat. Permisalan ini begitu luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat permisalan. Nah, orang-orang yang berakal sehat bisa memahami apa yang Allah inginkan dari ayat ini. Bahwasanya kebatilan meskipun besar mungkin di awalnya sebagaimana kata Syekh Saleh Al-Fauzan bahwasanya nam ahlul batil lahum saulah wa jaulah fi awal fitnatihim. Ahlul batil terkadang mereka memiliki gempuran yang dahsyat hanya saja di awal-awal, coba di permulaan. Ketika ahlu sunnah balik menyerang dengan nam Kekuatan mereka, senjata kitab dan as-sunnah, lemah, pudar, tumbang. Dan terkadang demikian, ahlul batil dia punya punya serangan yang mungkin di awal saja yang dahsyat. Tapi akan sirna dengan janji dari Allah tabaraka wa taala. Wa sadaqa syairu id telah jujur juga seorang penyair yang mengatakan man tazayya bi ghairi ma huwa fihi fadahathu syawahidul imtihani. Nah, ini bait syair yang indah. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, akan datang ujian dan cobaan yang membongkar kedok orang tersebut. Mengaku ahlu sunnah, ternyata dari awal dia tidak cinta kepada sunnah. Enggan untuk mengamalkan sunnah, berat untuk mendawakan sunnah. Bahkan dia orang yang memusuhi sunnah. Fadohathu syawahirul imtihani. Nam akan datang ujian yang membongkar kedok dia. Ah, ternyata orang yang cuma mengaku-ngaku dalam ahlu sunnah. Datang fitnah di orang paling pertama, paling terdepan, yang ternyata terjerumus dalam fitnah. Akan datang juga nanti bahwasanya naam dan terdahulu sunnah ketika datang fitnah. <clears throat> ada tips-tipsnya, ada trik-triknya. Terkadang kita butuh dengan fitnah sebagai pembersihan dalam barisan. wakama yukol sebagaimana sebagaimana dikatakan hablul kadibi kosir. Sebagaimana juga katakan bahwa talinya sang pendusta pendek. Artinya ketika terjadi mungkin naam banjir, kemudian orang mencari pegangan mencari pegangan. Entah dengan tali atau yang sebisanya Ini ungkapan bahwasanya mengatakan hablul kadibi kusir, eh, tali pegangan orang yang pendusta adalah pendek dari sisi eh, akan sangat cepat terbongkar kedoknya orang yang berdusta. Mau melariskan barang dagangannya dengan kedustaan akan ketahuan barang dagangannya adalah nah barang dagangan yang jelek. Wa min ajli hadhihi syubhat kemudian beliau tutup Beliau tutup dengan ungkapan beliau, "Wa min ajli hadhihi syubhat wa diayatil kadhibah ala da'wati ahli sunnati katabtu hadhihi al-ma'alim an hadhihi da'watil mubarakah." Kata beliau, dengan maksud dan tujuan syubhat-syubhat ini. Kemudian pengakuan-pengakuan yang dusta terhadap dakwah ahlu sunnah akhirnya aku menulis simbol-simbol dakwah yang berbarokah ini. Nah, jadi kita simpulkan dari mukadimah yang beliau bawakan kepada kita bahwa untuk bisa membedakan karena begitu banyak dakwah yang mengaku dia adalah ahlu sunnah. Nah, yang di sana mengaku ahlu sunnah, di sini mengaku ahlu sunnah. Hanya saja kok berbeda, kenapa masjidnya beda, kenapa dakwanya beda. Nah, sekedar pengakuan di lisan. Butuh filterisasi oleh karena itu belum menulis simbol-simbol dakwah ahlu sunnah untuk jawaban terhadap enam kesamaran tersebut. Dan insya Allah kita akan baca lanjutannya pada lain kesempatan. Masuk pada poin yang pertama. Nah, wallahu taala lebih sawab ini sempat kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.